ada u al-hadis. Ada u al-hadis didefinisikan adalah menyampaikan hadis kepada orang lain. Dan hendaknya seorang menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengar, bahkan dalam bentuk-bentuk penyampaian yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga ia tidak boleh mengubah kata hadasani menjadi akhbaroni sami'tu atau kata yang sejenis. Karena secara istilah, Masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, ikutilah lafat guru dalam perkataannya seperti hadatsani, hadatsana, sami'tu, dan akhbarona, dan janganlah kamu melanggarnya. Beberapa syarat penyampaian hadis. Penyampaian suatu hadis dapat diterima jika pihak yang menyampaikan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, berakal. Penyampaian hadis dari orang gila, idiot, dan orang yang tidak lagi memiliki sifat tamyiz karena telah pikun atau faktor lain yang tidak dapat diterima. Kedua, balik penyampaian hadis oleh seorang dari anak kecil tidak dapat diterima. Pendapat lain mengatakan bahwa periwayatan atau penyampaian oleh seorang anak yang hampir balik dan memiliki kredibilitas atau kesikohan dapat diterima. Yang ketiga, beragama Islam. Penyampaian hadis dari orang kafir tidak dapat diterima, meskipun ketika menerimanya ia masih berstatus sebagai muslim. Keempat, adil. Penyampaian hadis dari seorang fasik tidak dapat diterima, meskipun ketika menerima dia adalah orang yang adil. Kelima, terbebas dari berbagai faktor penghalang. Penyampaian hadis oleh seorang yang terserang kantuk atau sibuk dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya tidak dapat diterima. Beberapa bentuk adau al-hadis. Bentuk-bentuk penyampaian hadis adalah segala ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan hadis. Bentuk ini memiliki beberapa tingkat. Pertama, menggunakan lafat sami'tu saya mendengar dan hadasani telah menceritakan kepadaku. Jika dia mendengar hadis tersebut seorang diri dari gurunya. Jika ada orang lain yang bersamanya, dia mengatakan, hadasana, kami mendengar dan Afan Sami'na kami mendengar dan hadasana telah menceritakan kepada kami. Kedua, lafat tu alaih Aku membaca di hadapannya. Akhbaroni kira atan alaih Telah mengabarkan kepadaku dengan membaca di hadapannya dan akhbaroni telah mengkhabarkan kepadaku. Berbagai lafat tadi digunakan jika dia membaca riwayat hadis di hadapan guru. Ketiga, Korea alaihi wana asma'u. Hadis dibacakan kepadanya sedangkan aku mendengarnya. Qara'na alaih, kami membaca di hadapannya. Dan akhbarona, dia memberitahu kami. Berbagai lafat tadi digunakan jika suatu riwayat dibacakan kepada gurunya sedang dia ikut mendengar. Keempat, ahbaroni ijazatan. Dia mengabarkan kepadaku dengan cara pemberian ijazah. Hadasani ijazatan. Dia menceritakan kepadaku dengan cara pemberian ijazah amba'ani telah memberitahukan kepadaku dan an fulanin dari fulan berbagai lafaz tadi digunakan jika riwayat tersebut diriwayatkan dengan pemberian ijazah berbagai bentuk di atas berdasarkan pendapat ulama mutaakhirin sementara itu ulama dimin berpendapat bahwa untuk hadasani, akhbarani, dan amba'ani memiliki arti yang sama dan digunakan oleh perawi yang mendengar riwayat dari gurunya. Terdapat bentuk-bentuk ungkapan lain, tetapi kami tidak menyebutkannya agar tidak sedang menjelaskan berbagai macam cara dalam menerima hadis.